Tidak mungkin barakallahu fikum bela Islam itu dengan cara-cara yang mungkar. Tidak mungkin bela agama dengan cara-cara menggembosi syariat. Menggembosi prinsip-prinsip akidah. Menggembosi prinsip-prinsip ibadah. Tidak mungkin. Tidak akan terwujud sedikit pun. Bagaimana mungkin Anda bisa membela agama Allah, memenangkan Islam wal muslimin kalau yang kamu lakukan adalah cara-cara yang mungkar, cara-cara yang tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Itu bukan bela agama, itu merusak, mencoreng-moreng agama. Apa mungkin membela agama dengan cara-cara mubaharat? Dengan cara demonstrasi-demonstrasi aksi-aksi demo. Dalam keadaan para ulama Islam menyatakan al-mudaharat min a'malil kufar. Yang namanya demonstrasi, aksi demo itu tindakannya orang-orang kafir. Kaum muslimin tasyabuh menyerupai tindakannya orang-orang kafir. Dengan tegas para ulama kita mengatakan aksi demo bukan cara membela Islam. Aksi demo bukan cara menyampaikan aspirasi. Aksi demo bukan cara untuk mendapatkan hak apa mungkin akan terbela agama ini dengan cara-cara semacam itu? Abadan kalla thumma kalla wa alfu kalla. Kalla sekali-kali tidak akan mungkin. Radio Syiar Islam. .com.